sore saudara peringkat dimanapun anda berada Syukur Alhamdulillah kembali kita bersama dalam ta'lim Tadarus Al-Quran Untuk sore ini kami berikan kesempatan untuk ibu dan bapak Adik-adik atau siapa saja Yang penting sudah lancar Ini adalah miliknya kelas C Kelas C adalah yang sudah lancar membaca Tajwidnya mahir itu lebih baik Tapi kalaupun belum masuk boleh silahkan Kita akan mencoba dari juz ke-29 Diawali dari surat Al-Muzammil Surat Al-Muzammil, surat ke-73 ya. Surat Al-Muzammil. Ini surat Al-Muzammil ini surat ke-73, surat ke-29. Ini untuk kelas C disampaikan Syekh Al-Huzaifi, Imam Masjid Madinah. Baik, kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم ۖ شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيباً السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم Sadaqallahul Baik, kami tunggu telepon Anda. Bung Sigit barangkali teleponnya sudah bisa disiapkan ya di 85904785. Kami berikan kesempatan untuk Ibu dan Bapak kelas C. C siapa? Tidak ada anggota ya, yang jelas ibu dan bapak yang siap sudah siap membaca, sudah lancar membaca. Kalau belum lancar, mohon maaf ya, tidak hari ini ya di kelas B. Jadi ada kelas B, ada kelas C. Kelas ini adalah klasifikasi untuk ibu dan bapak atau adik-adik yang ingin belajar. Jadi bisa menentukan kelasnya sendiri. Oh saya kira-kira masih di B. Oh saya sudah di C. Oh saya ingin mencoba di C, mangga saja silahkan ya. Baik, sebelum kami buka telepon di 8594785, kami buka dulu terlebih dahulu dengan membaca surat al Fatihah. Alhamdulillah wa la kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من هزائم رحمتك يا أرحم الراحمين Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imama wa nura wa huda wa rahma Allahumma dzakirni min huma nasitu wa 'allimni min huma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-lail wa ana an-nahar waj'alhu li hujjata ya rabbal alamin ya 'allamal ghuyub fala yabutuhu syai'un min 'ilmihi wala ya'uduhu taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim baik di 85 9047 85 85 90 47 85 Surat yang akan kita baca surat ke-73 ya, surat hampir akhir ya, sebelum juz ke-30. Makanya ini juz ke-29 kan? Juz ke-29 sebelum juz ke-30. Surat Al-Muzammil surat ke-73 juz ke-29. Ini uh, tatkala Rasulullah akan menerima wahyu ya, Rasulullah orang yang berselimut, tengah berselimut dibangunkan Allah. Ya ayyuhal mazamil mazamil bukan mujammil ya. Nah ini. Makanya ini kalau kelas B agak sedikit susah. E, banyak tasjid-tasjid. Jadi kelas C juga belum tentu lancar. Ya kita coba aja kita namanya belajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan eh, Ibu Ima. Ibu Ima di mana? Di di, di Pasti meragensi Nomor malam udah enggak Ustaz ya? Iya, iya. pindah ke iya. sekarang. Hmm. Tapi kalau Sabtu Minggu insya Allah tetap. Oh, gitu. Iya, besok iya, tuh Sabtu Minggu Maghrib. Ya, oh. Maghrib. Iya, Maghrib kok nggak ada. Air oh, Oh. Jam segi ya banyak yang kehilangan ya. Insya Allah dikasih tahu aja tetangganya, sahabatnya. Itu kan ibadah juga ngasih tahu sama orang. ya yeah. Susah katanya masuknya. Mm -mm, memang. <laughs> Nomor berapa Ibu? Uh, eh, 45 apa ya? 45. Pak. Jadi kalau kelas C ada datanya Ibu Ima. Iya. Iya, 45826 titik-titik. Sok, silahkan. A'udzu billahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا Tuh baca Quran tuh dengan tartil kan? Terus. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم Kurang. واذ Aha, jangan dikolah-kolahkan ya, Iya, karena ada lupa, titiknya. ya. Mm-mm. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا Fa'asa Fir'aun Rasul fa'akhadnahu Nah ini lain Ini Pa'akhal Zal Pa'akhal Lidahnya kayak kayak nyangkut Nah Fa'asa Fir'aun Rasul fa'akhadnahu akhzabu wabila Masih ke dal ya Nanti dilatih aja ya. Pa'akhal gitu ya Diteruskan Fakai فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا Asama boleh. dari- Kalau disambung nanti shibanis Dari- ya. iya. Hmm, itu di Dari nun mana? nun iwad. itu Dari kan mana maunya? Oh, gitu. <laughs> kalau mau dari uh, Kalau dari asama jadi apa? Shibanis kalau itu asama. Asama. Ya. Hmm, kayak di Wailul tuh. Wailul ikul humajati lumajah lumajatinil. Eh, tak boleh alladhi, boleh asama. Asama. Boleh. as ya. umu munfatirun bihi. Jangan rum rum. Rum ulama sepakat iklab itu ada samar sedikit oh. kayak ikhfa sapawi. Yeah. asama um futirum tumrum rum. Gitu. Ya. Agak, agak, agak nyium sedikit. Agak nyium. Iya, jadi kita kan umumnya tahu dulu iklab tuh mim sempurna, padahal enggak hmm. ada samar sedikit. Dan tadi kalau dengerin Syekh itu baca, oh kelihatan banget. Hmm. Ikhfa sapawinya, idharnya, iklabnya. Maka saya ambilkan tadi murotal Syekh itu ya. untuk uh, pelajaran kita. Ya. السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا Baik, sudah bagus. Tadi zaknya udah bisa. Iya, sedikit uh, dilatih aja nanti terbiasa. Iya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lagunya ya kita mah isi gitu udah cukup ya lagu tadarus, bukan lagu kori. Kori kan ada naik turun Bayati Husaini macam-macam ya. Ya kita mah sekedar tidak sumbang aja. Mangga mau belajar juga boleh gitu ya. Itu mah belajar mah ada salahnya. Baik, kita ulang di surat uh, Al-Muzammil. Z Zai Al-Muzammil, bukan Mujamil ya. E, kalau yang pertama di sini banyak masalah nih. Kalau kelas B masuk di sini jangan kasihan. Karena banyak tasjid. Ibu Aisyah kalau mau nyoba silahkan. Kalau di sini bagus bisa naik kelas C ya. Bu Aisyah penasaran yang di Bekasi. Mangga nggak masalah ya. E, bisa ya langsung ke saya belum ya di B dulu sabar. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Haji Nur. Iya Pak Ustaz. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ah, nomor dua Pak. <laughs> Oh, ya maaf Ibu Pak Ustaz. <laughs> nomor dua ya. Iya Pak nah, Ustaz. Nah, silakan. Iya. Sore hari sekarang Pak Ustaz.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 pertama. Iya, dari ya ayyuhal muzammil. Kita untuk membiasakan bacaan ya. Jadi kita tidak eh, kalau tadarus ya ini kita ingin belajar aja, mengulang-ulang lagi bacaan. Ya Pak Ustaz. Untuk kelas C sama, kelas B sama, cuman beda surat aja. يا, أيها المزمل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل شو بدang مزمل مزمل يا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلاً نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا Tanya jangan tor. Tanya biasa. Tar, tar, baru roknya yang tafhim. Tanya nggak tafhim kan? Iya betul. Tartila. Iya, Diteruskan. bawa sama rok, Pak. Iya, kayak buasot, pawasot katanya. Iya. Pawasot, sudah. Diulang Pak ya. Boleh. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qi wa aqwamu qila. Kurang pas nih di sini. In in innana inna إن ناشئة الليل هي أشد وطأ أو وطأ وأقوام قيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا Tuh Ibu Nur, iya. matobi yang gak panjang tuh ya, fat. Iya. Karena fat tobi kan, iya. ketemu huruf bertasir jadi iya, fat, jadi pendek gitu. Iya. Terus was واصبر على ما يقولون واهجرهم حجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي Iya. أولي النعمة ومهلهم قليلا Bu Nur, Iya. tidak semua waw itu jadi pemanjang. Kalau di atas wawunya Iya, tidak ada. ada bulat tuh, Iya. ya jadi Iya. pendek kan? Iya. Ulil jangan ulil, gitu. Terus, Langsung ya Pak ya iya. Inna ladaina angkalau. S katnya atau di i? Iya. Mhm. Inna ladaina angkalau wajahima wa ta'aman za ghussatin wa azaban alima. Yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathibam mahila Inna arsalna ilaikum rasulan syahida Syahida Syahida hmm. Pak Anipah iya. <laughs> Matanya kurang jelas hmm Mhm. Dari syahidan aja. Syahidan. Syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان سيبا Shin. Shi- Shin. Shiba. Mhm. Kurang ya Pak ya Iya. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء ittakhadha ila rabbihi sabila. Terima kasih Bu. Wadaqallahul azim. Hmm, hmm. Syukur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan trik ini bagus ya. Masukan saran boleh ya. Saya dari awal selalu ingin dikritik. Siap ya, kritik untuk membangun. Jadi saya punya pemikiran merenung malam-malam kalau media lain kita tidak ma, tidak boleh e, orang lain dibilang jelek tidak boleh orang lain juga bagus tidak harus kalau media lain tidak harus terus terus kan terus tidak harus namanya sambung menyambung kalau saya lebih kepada acuan belajar bersama gitu ya makanya diulang-ulang ulang-ulang mudah-mudahan yang nyimak juga dapat ilmu gitu kan e, dari pengalaman kalau kita belum lancar baca Quran dengerin yang belum biasa dibaca ah lewat-lewat aja tapi kalau yang dibacanya diulang-ulang, insya Allah jadi ilmu insya Allah gitu ya. Bagi kita yang, ya katakanlah kita ini kan tengah belajar. Lain dengan sese, dengan para asatid, ustad-ustad yang sudah mahir, eh, betul-betul memang baca Al-Qurannya lewat aja gitu ya. Itu memang karena ingin, karena ingin tamat kan, karena menghatamkan Quran itu kan. Baik. 5.30 masuk lagi silahkan. Uh, eh, untuk informasi, oh iya, Pak Ustadz saya baru gabung surat apa ayat berapa surat ke 73 ya kalau ya kalau ada sesuatu yang enggak ini ke SMS saja ke 0812 828 7881 saran kritik silahkan uh, surat apa ayat berapa surat Al-Muzammil surat ke 73 juz ke 29 hampir mau akhir ya mau ke juz ke 30 kan karena ini uh, mudah-mudahan trik ini bagus, tapi kalau ada saran dan kritik juga boleh. Jadi saya berpikir uh, untuk mencoba beberapa bulan ini kita coba dari juz ke-29, 230 terus gitu ya. Jadi kelas C-nya ngulang ulang biar mahir, kelas B-nya juga begitu. Karena kami memiliki pemikiran kalau juz 30 lancar, surat lain apa mudah gitu kan. Karena kuncinya di sini. Karena surat-surat ini nanti boleh boleh dibuktikan Eh, surat-surat ini walaupun pen ini sembilan ke-2930 suratnya agak rumit. Terutama 29, 28, ya 30-nya ya, itu agak rumit. Suratnya pendek-pendek dan banyak tasdid gitu ya. Jadi kalau surat ini sudah lancar, insyaallah ke surat yang lainnya mm, mudah. Sama seperti kita di jalan ya, kalau jalan yang berkelok-kelok banyak batu dan ini bisa ke jalan tol, jalan raya lancar sudah gampang gitu kan. Itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Iya, dengan siapa ini? Ibu Selamat Riyadi. Ibu Selamat Riyadi. Iya, nomor 40 kemarin kan. Kan baru masuk kemarin. Senin ya? Iya, nomor bukannya kemarin. Iya, hari Senin kan? Yang baru cek. Iya. Tahu, hari Senin kan? Nanti iya. Senin lagi masuk ya. Oh, enggak, iya. enggak boleh sekarang Pak Ustaz. Iya, seminggu sekali ya. Bagian C kan? Ah, ah bagian C. Oh. Tapi hari hari Senin ya? Oh, hari Senin besok. Iya. Oh iya. Boleh masuk iya. ya. Iya, ya. ya Baik, Ibu. Assalamualaikum. Iya, kami berikan kesempatan seminggu sekali dulu ya. Nah, karena katanya susah masuk telepon itu ya. Apa iya gitu. Oh, padat. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Dengan Ibu Nani Pak Ustadz. Ibu Nani nomor berapa? Saya belum ada nomornya Pak Ustadz. Nah, gimana tuh? Ya. Sudah saya belum? Sudah saya udah lama saya ngikutin hmm, Pak gitu. Ustadz. Gitu. Ya. Belum ada nomornya ya? Iya. Nomornya... Besok baca dulu, udah saya belum? Saya coba lagi tes. Iya. Mhm. Dari ayat 1 ya? Ayat Surat Al-Muzammil. Ya. Surat ke-73 ayat 1, Surat ke-29. Hampir akhir. Ya, silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Semangat sedikit. Saya gemeteran Ustaz. Ya, nggak usah gemeter. <laughs> ya, lepas saja. Jangan ada beban. Kan Ibu baca di situ sendirian, nggak ada ya, orang tuh. Ya, anggap aja sendirian. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil Yes, ya. bukan Bukan, lagi Dicoba lagi Ya ayyuhal muzammil Bukan Gak usah dibaca, sambung dulu Ya ayyuhal muzammil Ya ayyuhal muzammil yes. Muzammil muzammil. Ya, itu ulang. Ya ayyuhal muzammil. Bukan. Muzammil. Diulang. Ya ayyuhal muzammil. Bukan. Muz. Muzammil. Ya ayyuhal muzammil. Ya ayyuhal muzammil. Nah, gitu. Kumil illa kolila Nisfahu awinkus minhu kolila Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila Inna sanulqi alaika qawlan sakila Sa, ujung lidah قولا ثقيلا ثقيلا inna, inna. إنما ya Ah, kelas C-nya masih diragukan ya nih. Ini matanya kok. Hmm, enggak usah ada alasan ya. Tidak, saya tidak menerima alasan. Ah. Hmm? Inna nasyi'atal. In, inna nasyi'atal. Gitu. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwa qila. Pendek. Wa aqwa muqila Wa Banyak belajar lagi Bu ya. ya. Tidak ada alasan ya. Kalau matanya begitu pakai kacamata atau bisa? Iya, Kalau kuraannya Qurannya kurang bagus, kurang iya. kecil, pakai kurang besar. Baik, belajar lagi ya. Ya. Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yuk 85904785 Kita harus adil Jujur menempatkan sesuatu pada tempatnya toh Saya punya komitmen Kesepakatan kita bersama Yang saya adalah yang sudah lancar membaca Siapa? Siapa saja Anak kecil boleh ya uh, Rifa anak kecil uh, Kelas 4 SD eyang Eyang-eyang boleh Oh saya belum lancar Berarti di kelas B gitu ya Oke okay. Assalamualaikum Ya, silakan 740. 59 silakan sudah masuk. Ya, 740 5934. Ya, Assalamualaikum. Mm hmm. Nomornya sudah ada ya. Oke, okay. 740 5934 mudah-mudahan Anda tidak bermain-main ya, dosanya besar. Tapi kita tidak curiga, tidak boleh sudan barangkali dengarnya di telepon. Ibu dan Bapak kalau masuk dengarnya jangan di telepon, dengarnya di radio. Jadi kalau dengar di gagang telepon gak ada suaranya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dia, Cidirip. Iya, Silakan. Ayat pertama diulang. Ya. Nomor berapa pesertanya? 13. 13. Surat berapa yang mau dibaca? Surat Mudasir. Mujamil. Mujamil. Nasir. Muzammil. Muzammil. Muzammil. Saya kok nggak tahu kalau pindah jam lagi, Pak Ustaz saya dengerin. Iya. Ini mendadak memang. Ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan lancar semuanya ya. Iya. Ya. Surat Muzammil, Al Muzammil, ayat ke satu, iya. surat ke tujuh puluh tiga. Silahkan ya. Gak usah oh. tegang, tenang aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mirnya, Ya, lupa lagi nih, jarang masuk ya. A'udzu billahi minasyaitonir nir nir rajim nir nir rajim A'udzu billahi minasyaitonir rajim Nah begitu lupa melulu ya kumaha ya Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin minhu qalila auzid alaihi wa rattilal ah, rattilil aw alaihi wa rattilil qur'ana tartila inna Inna sanulki alaika kaulang fakila Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wad'an wa aq wa aqwamu qila Inna laka finnahari sabhan Diulang ayat ke-6 Inna laka Ayat ke-6 diulang ke Itu ayat ke-7 Jadi kalau Quran itu oh, iya. Nomornya di ujung. Ya. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'aw. Wata' au Wata'aw wa akwa mukila. Innalaka fin Innya ditahan guna In In Dilepas Innalaka fin Innalaka fin في النهار سبحا طويلا wa zal wal wal kuris واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب bukan mah مغ- mah iya itu mah orang sana hmm. Rabbul masyriqi wal maghribi Jangan dikolok-kolahkan. Wal mal. GR. Guru, golop mal. Maghrib, mal. Mal. Rabbus Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattiqi. Fattakhil. Fattakhil. Fattakhil. Mhm. Illa huwa fattakhil. وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا jamila. Terima kasih Ibu. Sadaqallahuladzim. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa takut ya? Masa takut? Kayak galak orang saya mah baik ya. <laughs> Wahai orang yang berselimut, wahai Muhammad yang berselimut, bangun. Kumil lail illa qalil. Bangunlah untuk salat malam. Kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperdua atau kurangilah dari seperdua itu sedikit atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Quran. Waratil Quran tartila. jadi baca Quran itu jangan cepat-cepat. Kecuali kalau syekh ya, sudah kelasnya lain. Sama kan bawa mobil juga cepat siapa yang bawa gitu lah. Kalau tukang ngebut di jalanan, jalan umum jangan. Tapi kalau di sirkuit mah memang tempatnya gitu loh. Jadi kita mah tartil aja. Waratil Qur'an tartila. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Hmm, siapa ini? Nia. Nia? Mm -mm. Nia kelas berapa? Kelas Jangan mah tuh sayang. Iya, gitu ya. Iya. <laughs> kelas berapa sayang? Lima. Kelas lima. Bisa sudah bisa baca? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Sebentar ya, Nia. Ya. Ini ada SMS dari Karawang hmm. uh, ingin masuk. Jadi ingin masuk sama nomornya 85 904785 dari dari kemarin katanya susah masuk kode wilayahnya 021. Jangan masuk ke handphone saya ya, masuknya ke 85904785. Kodenya 021. Susah memang iya karena ngantri. Nia di mana tadi alamatnya saya? Di Pamulang. Pamulang. Yuk silakan dari ayat pertama ya. Iya. Halif eh? Lamin ya? Iya. Halif Lamin. Nih ya. Uh -uh. Jangan he, -he. iya. Iya. <laughs> iya, Bapak. Iya, Ibu. Alif Lamin ya? Bukan Alif Lamin, saya. Apa? Al-Muzammil. Ayat berapa? Ah, belum siap ya. Uh -uh. Ayat 1. Surat ke-73. 73. Mm -mm. Ya ayyuhal muzammil. Ada belum? Enggak. Kalau belum, hmm, turun dulu nanti masuk lagi sayang ya. Iya. Mm -mm, ya, cari dulu ya. Jadi uh, eh, insya Allah mudah-mudahan tidak ada perubahan. Saya sudah siapkan setting uh, di komputernya. Terus ke 29. So, 29 dulu sampai 30 gitu ya. Hanya beda klasifikasi. Untuk kelas B nanti dari surat uh, eh, atas kasur ke bawah. Sampai Anas maksudnya. Nah untuk kelas C ini dari uh, Al-Muzammil sampai Al-Qari'ah begitu. Kita coba ulang-ulang-ulang-ulang gitu ya. Kalau ini lancar naik, naik, naik gitulah ya. Step by step ya, tahap demi tahap katanya gitu ya. Jadi kita ingin ya mudah-mudahan ada hasilnya gitu ya. Saya e, berpikir kalau kita merambah hutan, membuka hutan, kalau tidak dikasih apa ya e, jarak antara dan tempat, kita main nyangkul aja pacul sana pacul sini tidak ada bekasnya kita coba bikin petakan oh ini si A di sini si B di sini begitu ingin merambah hutan ini Quran kan bagikan hutan gitu ya kalau kita baca di mana-mana eh, nggak ada bekasnya ini kita mau ingin ada bekasnya gitu ya mungkin juga ibu dan bapak atau adik-adik nanti di taklim yang lain mana yang dibaca oh di, di kayu manis ini di majelis taklim di rumah ini di sekolah ini gitu ya yeah. Baik, Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan siapa ini? Hasim Pak Hasim di mana? Di Kemandoran Pak Kemandoran, sudah kelas C belum? Saya umum boleh masuk Boleh, sudah bisa baca belum? Ya, sedikit-sedikit bisa uh, Nggak boleh sedikit-sedikit di kelas C, ya, harus bisa. banyak Coba ya, dicoba dulu ya Kalau memang lancar di C ya Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhal muzammil Kurang Ya ayyuhal muzzammil Ya ayyuhal muzzammil قم ilah kolila nisfatan nisfa itu kalau nggak ada titiknya jadi h kalau ada titiknya di tak marbut toh nisfahu ya nisfahu awil kus awing awing kus, kus minhu kolila awil awzid auzid alaihi warad tilil Qur'ana tartila. Lamnya diketinggal. Warad tilil Warad tilil Qur'ana tartila. Inna sanulki alaika kaulan sakila. Kaulan. Kaulan sakila. Inna. Inna. Syiatan Laliya Wat au In Inna laka finna hari Sabham Sabham ikhfa Sabham Tawi Wal kuris watab Watab Gini gini Wal kuris watabat Tal Yuk Wadkuris marobika tal ilahi tabtila. Baik, Bapak sebenarnya udah bisa, cuman belum lancar. Iya, iya. Jadi kalau kelas B lebih bagus. Ya. Kalau mau di kelas C bisa, tapi nggak bisa banyak. Iya, ya. ya. ya Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Heni juga kalau mau nyoba, eh Bu Heni. Bu Aisyah ya, silahkan gitu. Cuman kalau lancar kayak tadi kan dikasih jatahnya satu makro satu makro satu ain ya satu goro satu makro se ya satu satu alinea lah hei putus ya 7838 jadi yang dari Karawang sama ya e, nomor teleponnya hanya kode areanya 021 021 85 90 4785 dari Senin sampai Jumat itu jam 14 jam 16 jam 16 sampai jam 17 atau jam 4 sampai jam 5 sore. Sedangkan Sabtu dan Minggu hari eh, hari Sabtu <laughs> Minggu ba'da maghrib jam 18 hingga 19 itu ya, seperti biasa itu ya. Karena kita juga tahu banyak anak-anak yang ingin belajar gitu ya. Jadi waktunya Insya Allah. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Bu Tuti nomor berapa? Uh, baru belajar nih. Baru belajar, sudah bisa lancar baca? Uh, belum, insya Kalau belum harus di kelas B. Insya Allah nih Pak. Mau nyoba? Ya. Mangga, silahkan. Tadinya dikecilkan Ibu ya?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 Nah, cara menghilangkan grogi nih Bu ya. Tangan megang apa aja, megang pulpen, megang buku, itu hilangkan getaran. Ambil nafas yang dalam. Gitu. Ya, Robis roh dulu kalau mau masuk tuh ya. Ya. Silahkan. Ya ayyuhal muzammil Kumil laila illa qalila Nisfahu. Jangan ada e-nya ya, jangan nise. Nisfahu, nisfahu. Nisfahu awin kus minahu kolila. Jangan mineh. Min aja. Min. Aha, tidak ada kol-kolahnya kan? Oh, iya. Min hu kolila. Nisfahu awin kus min hu qalila bernapas tidak boleh ngambil nafas di tengah. Dalam ilmu tajwid haram hukumnya. Haram bukan haram makan babi, haram terlarang. Jadi kalau nggak kuat harus berhenti. Nisbahu amikus minhu kolila. Kenapa ibu nafas nggak kuat? Karena ibu terlalu lama membaca. Oh, Bapak, gitu ya. Yang ibu baca gini. Nisbahu amikus Jadi yang dengernya juga oh, gitu ya. lama kekeselan. Iya. Cepat. Nis fahu awin kus awing awing isba. awin awing ang ang awing awin kus, kus min hu kolila minnya jangan dipotong min hu kolila min jangan ko. jangan min hu jangan gitu kan oh. itu mah itu nanti saktah iya. min hu kolila min jangan hu. jangan ditahan jangan ditahan min hu kolila min jangan hu. ibu gini uh, min min minhu. Min. Jangan min hu, jangan. Nyambung. min Minhu min Minhu. Dia terus. Betul. Minhu qalila. Minhu qalila. Nah, gitu. Iya, Pak. Ya. Terus awil, awil. Auzid alaihi warot rattilil qur'ana tartila inna sanulqi jangan ada kol-kolah Sanul, sanul aja. Sanul ki. Inna sanul ki alaika sakila. Inna nasyiatal laili. Bukan lai, lai. Lai. Lai. lai. Mm -hmm inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'aw wa akwa mukila inna laka fin nahari sabaqan tawila wad wal wal wal wal wal wal Wal. Wad ya Pak. Dadanya kayak lidahnya kayak dilipat. Wal. Wal. Kuris. Ya. Wal kuris maropika watab. Bukan. Wat, watabat. Watabal. Watabat. Wat, watabat. Tal ilaihi tabtila. Baik, Ibu sebetulnya sudah bisa baca, hanya masih ragu, kagok. Ini anu deletep, Pak. <laughs> Banyak belajar, Bu ya. Ini ya, Bapak, Bapak, uh -huh. dulu kan saya udah pernah beli buku ini ya buku tasbih uh -huh. sama itunya. Uh -huh. MP3-nya diambil oh, gratis. Gitu ya. Uh -huh. Nanti ke kantor. Bapak kali. boleh ya anak minta tolong ke Bapak saya, suami saya. Oh, boleh. Boleh ya, Pak ya. Jangan Bapak saya, bapaknya eh, anak-anak. Eh, Salah anak -anak nanti ya. <laughs> ya. Boleh. Iya. Boleh ya Pak? Sudah ya? ada MP3-nya. Terus itu kan udah punya ininya apa? Mm -hmm. Eh, CD-nya gitu mm -hmm. ya. Dibaca dia. Ah, udah dibaca kok kayaknya cuman cuman sebagian aja ya Pak ya? Oh gitu. Iya ya, Pak ya. Iya. Enggak, enggak, enggak, belum semua. Belum, belum semua ya, selesai ya, memang lagi diselesaikan. Oh, Doakan gitu. aja ya. Iya, iya. <laughs> Biar cepat ah, selesai. Terima kasih ya Pak. Ya. Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tunanetra juga eh, kalau ingin CD-nya, CD Murotal yang tadi yang saya sampaikan tuh insyaallah ya silahkan hubungi saya di 0812 828 7881 081 081 0812 828 7881 Jadi untuk tunanetra kasetnya belum ada ya Kalau ngerjain kaset lama jadi satu kaset satu jam ya satu jam. Saya nyiapkan sementara CD-nya. Jadi yang tunanetra sudah punya CD, ada PCD gratis silahkan uh, eh, untuk itu ya tadi yang tadi itu Syekh itu Al Huzaifi ya itu dari surat Al Muzammil uh, eh, yang saya kerjakan sampai al Nasrah Al Insyirah kalau nggak salah silakan diambil secara gratis tidak dibayar ya spesial pun uh, untuk yatim nanti ada diktatnya juga untuk yang sudah punya diktat ada MP3-nya gratis juga ya untuk yang ingin nyoba nyumbang untuk pembangunan rumah yatim dan pengembangan semuanya kan perlu, perlu dana mangga ya saya harapkan semua saling membantu saling mendukung Termasuk tolong informasikan kepada sahabat, saudara bahwa pengajian di Kayu Manis dari Senin sampai Jumat dari jam 4 sore sampai jam 5 sore. Sabtu dan Minggu dari jam 18 hingga 19 pada maghrib. Ibu dan Bapak semuanya, terima kasih. Saran dan kritiknya tetap kami nantikan di 0812 8287881. Barangkali ada yang sesuatu yang kurang mengenal. Silahkan. Bila kita pikir hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.